Kita masih dalam pembacaan dari keterangan Syekh Hafidahullah taala yakni bentuk-bentuk muasyarah bil ma'ruf. nah bahwasanya lil muasyarah bil ma'ruf wujuhun katsiratun. Bentuk-bentuk bermuamalah dengan cara yang baik itu banyak bentuknya. Di antara bentuk-bentuk yang telah kita bacakan sudah sampai kepada poin yang kelima. Nah, maka kembali kita menyebutkan empat poin yang telah kita sebutkan dari bentuk-bentuk muasyarah bil ma'ruf. Yang pertama adalah tatyibul qauli laha wal inayatu bil madhar amamaha. Melembutkan mengindahkan ucapan terhadap istri dan perhatian menjaga penampilan di hadapannya. Kemudian yang kedua, at-talattuf bizaujati wa mumazajatuha wa mula'abatuha wa mura'atu sighari sinniha. Yaitu berlembut-lembut dengan az-zauja dan bercanda, bergurau dengannya serta memperhatikan sisi umurnya. Kemudian sisi yang ketiga satu zauj ahlahu wa musamaratuhu laha bil hadithi ma'aha wal istima' ilaiha yaitu bersenang-senang dengan keluarganya dengan istrinya dan berdiskusi Naam atau bercakap-cakap dengannya dan mendengarkan apa yang diceritakannya. Naam. Kemudian yang keempat tausi'uz zauji fin nafaqah ala zaujatihi. Hendaklah suami berluas-luas di dalam nafkahnya terhadap istrinya. Naam, yakni dia tidak bakhil terhadap keluarganya. Kemudian sisi yang kelima berkata penulis Hafidahullah Ta'ala yakni Syekh Ali Farkus Al-wajhul khamis min wujuhin min wujuh al muashara bil ma'ruf al-ighdha' an ba'dhi 'uyubi zawjati allati yakrahuha وعن جوانب نقائصها وأخطائها ما لم يكن فيه تجاوز عن حدود الشرع ولا سيما إذا كانت الزوجة تتمتع بخصال بخصال حميدة ومكارم حسنة sisi yang kelima al-ighdha an ba'd zawjah yaitu menundukkan pandangan dari sebagian aib-aib istri allati yakrahuha yang seorang suami membenci tidak menyenangi aib-aib tersebut Naam akan tetapi dia memberi toleransi darinya wa dibina jawadi binaqaisiha dan dari sisi kekurangan-kekurangannya dan kesalahan-kesalahan istri. Malam yakun fihi tajawuzun an hududis syara. Selama aib atau kekurangan-kekurangan tersebut tidak sampai melampaui batas dari hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. yakni kesalahan atau kekurangan yang masih bisa ditoleransi wala siyama idza kanat zaujatu tatamatta'u bi khisalin hamidah apalagi ditambah istrinya atau sang istri memiliki perangai yang baik, memiliki akhlak yang mulia. Nah, maka kekurangan-kekurangannya dari sisi yang lainnya itu ditoleransi. Nah, fal jadiru bihi an yastahdira hasanatiha ma'ahu wa huwa yanzuru ila sepantasnya bagi seorang suami untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan istrinya tatkala dia mendapatkan kejelekan-kejelekannya atau aib-aibnya maka dia hadirkan sisi kebaikan-kebaikannya untuk membandingkannya nah sebagai muqtada al-adl sebagai konsekuensi keadilan alla yurak yurakiza alal janibil karihi salbi min zaujatihi wa yansa al jawanibal al mudhi'a al hasana fiha sebagai konsekuensi keadilan seorang suami tidak hanya nah me, memandang kepada sisi kekurangannya, sisi negatifnya saja dari istrinya dan melupakan sisi kebaikannya. Nah, tidak demikian. Barakallahu fikum bal yatajawazu an sayyiatiha lihasanatiha. Akan tetapi dia melewatkan kejelekan-kejelekannya, yakni memberi toleransi karena kebaikan-kebaikannya yang lebih besar, lebih banyak. Wa amma yakrahu lima yuhibbu. Dan dia berupaya untuk melawan kebenciannya sesuatu yang dia benci dengan sesuatu yang dia cintai. Nah, jadi ini sebagai bentuk sikap al-adl terhadap yang dari suami terhadap istri. وقد أشار النبي صلى الله sallallahu وسلم إلى ila المعنى makna عليه alaihi والسلام dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada makna tersebut dalam sabda beliau la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar atau qala alaihi salatu wassalam radiya minha ghairahu Nah, hadis ini di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah atau janganlah seorang mukmin membenci mukminah mukmin laki-laki terhadap mukmin perempuan inkariha minha khuluqan jika dia membenci dari wanita mukminah tersebut satu perangai akhlak radhiya minha akhar maka dia ridho dari akhlak yang lainnya. Nah, maka jangan dia kemudian mengunggulkan sifat kebenciannya saja. Naam. Wa 'ala zawji wajibun mu'asharatuha wa 'ala zawji wajibu mu'asharatiha bil ma'ruf wa in akhallat hiya bihadzal wajib tujahahu li'annahu ينبغي 'ala الزوج an yudrika annal mar'ata khuliqat bi syai'in الإعوجاج وهو iwijaj wa huwa ma yu ma yu'addi ila syai'in min taqsir fi haqqi maka wajib atas para suami menegakkan muamalahnya, muasyarah, pergaulannya dengan cara yang baik terhadap istri-istri mereka. Wa in akhallat hiya bihadal wajib tujahahu. Sekalipun terkadang sang istri cacat di dalam menunaikan kewajibannya terhadap suaminya. Naam, disebabkan karena sepantasnya bagi suami mengetahui bahwa wanita itu diciptakan dengan sesuatu yang bengkok yang tentunya sesuatu yang bengkok ini akan bisa mengantarkan pada sesuatu kekurangan di dalam menegakkan hak suaminya. Naam, lidzalika kana min fiqhi zawji an yuassisa muamalatahu ma'aha ala hadzal mabda'ir rabbani min al-ihsan ilaiha was sabri ala iwaji akhlaqiha. Oleh karena itu, di antara seorang suami, hendaklah dia memahami hal tersebut di dalam muamalah terhadap istrinya. Hendaklah dia membangun di atas prinsip tersebut yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan datang hadisnya yaitu bahwa setiap wanita diciptakan dari sesuatu yang bengkok dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, sehingga ketika suami memahami yang demikian itu, maka dia berupaya untuk bersabar dan berbuat baik kepadanya dan bersabar di dalam meluruskan kebengkokannya. Li'annahu la yastati' an yughayyiraha amma jubilat alaihi li'adami qabiliyatiha litakwimi litakwim bisuratin Nah, cetakannya sangat tidak jelas. Nah, saya tidak bisa membacakan sebagian dari lanjutan kalimatnya dari Syekh, akan tetapi kita terjemahkan sesuai dengan makna insyaallah taala. Barakallahu fikum. Kata beliau hafizahullah taala bahwa hendaklah setiap suami memahami prinsip ar-rabbani ini bahwa wanita diciptakan dari tulang yang bengkok sehingga membutuhkan kesabaran dan berbuat baik kepadanya di dalam upaya untuk meluruskan yang bengkok tersebut karena seorang suami tidak akan mampu merubah nah ciptaan yang bengkok tersebut tadi yang memang sudah ditobiatkan oleh pada setiap wanita. Nah, maka ketika kita atau seorang suami tidak bersabar di dalam meluruskannya dan tidak berbuat baik di dalam meluruskannya, maka pasti akan terus-menerus kebengkokannya dan akan berakhir pada kepatahan. Nah, dan patahnya adalah yakni tolakuha sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mentalaknya. Naam. Demikian barakallahu fikum fa inna azma ala tahqiqi kamali taqwimiha bihaitsu yudhibu anha kulla i'wijaj fa innahu ya'juzu an dhalika wa yufdi al-amr ila fi akhir al-mataf ila syiqaq wal firaq Nah, jika seorang suami tidak memiliki tekad untuk bersabar dan berbuat baik kepada istrinya dalam meluruskan kebengkokannya, maka pasti akan berujung kepada shikok wal firok, yakni pecah dan uh, bercerai. Wahua makna kasruha alladhi thabatat fihil ahadith. Dan itulah makna yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam patahnya tulang bengkok tadi yang yaitu dengan menceraikannya sebagaimana di dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam innal mar'ata khuliqat min dhila'in lan tastaqima laka ala tariqatin fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa biha iwaj Wa in dhahabta tuqimaha kasartaha wa kasruha talaquha. Kata beliau oleh salatu wassalam, apabila uh, sesungguhnya seorang wanita diciptakan dari tulang yang bengkok. Lan tastaqima laka ala tariqatin. Dia tidak akan lurus di atas ya jalan yang lurus. Naam. Fa ini istamta'ta tabiha, istamta'ta tabiha wa biha iwaj. Maka jika engkau bermuamalah dengannya, bersenang-senang dengannya, ya, bernikmat-nikmat dengannya, maka ketahuilah bahwa dengannya ada kebengkokan. Wa in dhahabta tuqimaha jika engkau datang untuk meluruskannya dengan serta merta yakni dengan frontal kasartaha maka engkau akan mematahkan kebengkokan tersebut. Wakasruha tolakuha dan patahnya adalah mentalaknya. Nah, demikian barakallahu fikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahab dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala Nah, kan di sini perlu kita menjelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syaukani rahimahullah taala di dalam kitab beliau Nailul Autar dan para imam yang lainnya. Bahwa di sini tidak menunjukkan uh, hukum mutlak bahwa mentalak itu adalah satu hukum yakni haram. Tidak demikian. Akan tetapi uh, mentalak itu hukumnya berbeda-beda. Nah, Imam ash shokani rahimahullah ta'ala merinci bahkan menyebutkan hukum mentalak ini dengan rinciannya itu terbagi menjadi lima hukum sebagaimana hukum taklifiyah. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Naam, barakallahu fikum. Sebagai contoh saja, Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalak ya uh, istrinya salah satu istrinya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Lumatul I'tiqad dalam taklik beliau Rasulullah pernah mentalak istrinya yang bernama Asma binti Nu'man karena sebab ada bintik putih di punggungnya yang Rasulullah tidak uh, atau tidak menyenanginya. Nah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam eh, mentalaknya dengan sebab itu. Barakallahu fikum. Ya, juga kisah uh, istri Thabit bin Qais yang meminta cerai kepada Thabit bin Qais karena sebab uh, ciptaannya yang Nah, ciptaannya yang tidak menyenangkan atas pandangannya. Ya, dari istri Thabit bin Qais tersebut sehingga dia takut untuk masuk ke dalam neraka karena dia tidak bisa menegakkan ketaatan ketika memandang ya ciptaannya. Maka dia datang kepada Nabi untuk meminta cerai bukan karena kejelekan agama dan akhlak dari Sabit bin Qais, tetapi ada sesuatu yang dia khawatirkan tadi yang bisa menjadi sebab masuknya dia ke dalam neraka. Nah, walhasil barakallahu fikum dari contoh-contoh dari dalil-dalil menunjukkan bahwa hukum mentalak itu sesuai dengan keadaan, kondisi. Ya, bisa jadi haram ketika talak itu tidak memiliki alasan ya atau mempermainkannya maka hal itu diharamkan di dalam syariatul Islam atau bermudah-mudah mengucapkan talak ya setiap marah maka ini juga haram barakallahu fikum dan ada talak bahkan yang wajib melakukannya seperti kasus ya Sabit bin Qais dan istrinya. Ketika dikhawatirkan agamanya akan rusak dan menjadikan dia sebab untuk masuk ke dalam neraka, maka kondisi seperti itu wajib untuk menceraikannya, men, me, menjatuh, me, apa namanya, me, me, mentalak atau mewujudkan atolak. Begitu pula sebaliknya dari suami. Nah, Demikian barakallahu fikum. Walhasil dalam permasalahan ini memiliki rincian dari para a'immah, para ulama kita. Nah, kemudian kata Syekh Hafidahullah Ta'ala وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرا نعم Dalam riwayat yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa." Selalulah memberi wasiat kepada kaum wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dhil'in. Karena wanita itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Wa inna i'wijaja syai'in fi dhila' a'lahu. Dan sesungguhnya bengkoknya sesuatu pada tulang rusuk itu adalah bagian atasnya. Indah habta tuqimuhu. Kalau engkau datang untuk meluruskannya dengan serta-merta, engkau akan mematahkannya. Dan jika engkau datang, tetapi jika engkau membiarkannya, tidak datang untuk upaya meluruskannya secara perlahan-lahan, engkau justru membiarkannya berarti dia akan terus bengkok. Ya. Maka istausu bin nisa'i khaira. Berwasiatlah terus-menerus kepada kaum wanita dengan kebaikan. Nah, demikian barakallahu fikum sehingga ini juga menjadi konsekuensi <coughs> dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala wanita diciptakan dengan karakter tobi'ah yang bengkok sehingga juga dengan hikmah Allah taala wanita yang paling banyak menduduki atau memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena dia membiarkan kebengkokan tersebut. Naam dan tidak ada upaya untuk meluruskannya. Dan diantara sebab dari kebengkokan tersebut, eh, penyimpangan yang ditimbulkan darinya, diantara sebab utama yang disebutkan oleh Rasulullah masuknya mereka ke dalam neraka adalah yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Ya, kebanyakan kaum wanita itu mengkufuri kebaikan-kebaikan dan mengkufuri suami-suami mereka. Nah, demikian barakallahu fikum sehingga di sini hikmah dari Allah taala dan kesempurnaan syariat Allah dalam rumah tangga suami istri untuk saling memahami. Naam, sehingga senantiasa suami memberi wasiat, nasihat kebaikan dan terus-menerus tidak henti-hentinya mengingatkan kepada istrinya dan begitu pula sebaliknya istrinya hendaklah dia mengingat bahwa dia memiliki kebengkokan, karakter yang bengkok dan itu bisa menjadi sebab yang memasukkan dia ke dalam neraka jika dia tidak bertakwa kepada Allah, jika dia tidak menerima wasiat dan nasihat yang baik dari suami-suami mereka. Nah, demikian barakallahu fikum. Qala An-Nawawi rahimahullah berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa fi hadzal hadithi mula mulatafatun nisa wal ihsan ilaihinna was sabru ala iwaji akhlaqihinna wa ihtimalu dha'fi uqulihinna wa karahatu talaqihinna bila sababin wa annahu la yatma' bistiqamatiha. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim dalam kitab Minhaj beliau dalam hadis ini kata beliau yakni hadis yang telah saya bacakan tadi istausu bin nisa berilah wasiat yang baik kepada wanita karena dia diciptakan dari tulang yang bengkok dan yang bengkok dari sesuatu tulang rusuk itu adalah bagian atasnya jika engkau datang meluruskannya dengan serta merta maka engkau akan mematahkannya dan jika engkau membiarkan dia akan terus bengkok maka berilah terus menerus wasiat yang baik kepada kaum wanita. Imam An-Nawawi mengatakan pada hadis tersebut mula tofatun nisa terdapat uh, dalil ya atau faidah untuk berlembut-lembut kepada kaum wanita wal ihsan ilaihinna dan berbuat baik kepada mereka wasabru ala iwaji akhlaqihinna dan bersabar di atas kebengkokan akhlak-akhlak mereka wahtimalu dha'fi uqulihinna dan bersabar dengan kelemahan akal-akal mereka. Nah, jadi wanita akalnya lemah, ya, lebih lemah daripada kaum lelaki. Karena dalam persaksian, ya, atau makanya dalam persaksian itu satu banding dua satu laki-laki sama dengan dua persaksian wanita yang menunjukkan bahwa akal wanita itu lemah dibanding dengan kaum lelaki sehingga pun dalam kepemimpinan yang menjadi pemimpin adalah kaum lelaki bukan kaum wanita ya karena selain kelemahan akal juga kelemahan dari sisi fisik ya jasmani dibanding dengan kaum lelaki. Nah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kata Allah Subhanahu wa taala. Naam juga kata Imam An-Nawawi dalam hadis ini terdapat faida karahatu talaqihinna dimakruhkannya mentalak mereka para istri bila sababin dengan tanpa sebab. Ya, jadi mentalak tanpa sebab itu hukumnya apa? Makruh. Dan wallahu alam di sini yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala makruh di sini makruh tanzi atau makruh tahrim. Ya, makruhnya adalah makruh secara hukum di di di enam ditinggalkan berpahala jika dilakukan tidak berdosa atau makruh tahrim yakni haram jika dilakukannya berdosa dan jika ditinggalkannya maka mendapatkan uh, pahala. Nah, demikian barakallahu fikum. Walhasil perkara mentalak ini kembali kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari seorang suami dan di dalam uh, ketakwaannya dan penegakan ibadahnya amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian barakallahu fikum. Dan permasalahan yang seperti ini ya, permasalahan yang uh, lebih sensitif ya khususnya bagi kaum wanita. Naam, karena uh, sebagian ulama ya memiliki pembahasan dalam permasalahan ini. Sebagai contoh misalnya seorang yang menikah dia punya niat untuk mentalak. Nah, menikah dengan niat talak. Apakah itu boleh atau haram? Ya. Maka barakallahu fikum Syekh bin Baz rahimahullahu taala memiliki fatwa itu boleh. Ya. Dan uh, barakallahu fikum <clears throat> sampai beliau meninggal dunia masih di atas fatwa tersebut. yakni Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Sekali lagi pembahasan ini pembahasan yang sensitif yang bisa menjadikan ya seseorang salah faham. Naam, karena ini memiliki rincian barakallahu fikum. Naam, Ya. Sehingga walhasil perkara mentalak tidak boleh menjadi permainan. Ya. Siapa yang memiliki niat untuk mempermainkannya dan mempermainkan wanita dengan talak tersebut, maka dia berdosa dan jatuh dalam hal yang haram. Barakallahu fikum. Akan tetapi ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah dalam menikahi kemudian mentalak ya karena adanya sebab dan tujuan ya seperti yang disebutkan sebagian ulama ya para mufasir, penuntut ilmu para ulama yang menuntut ilmu dari satu wilayah ke wilayah yang lain ya dia menikah di wilayah tersebut lalu kemudian pindah pada wilayah yang lain dia menceraikannya dan menikah lagi di wilayah yang dia beralih padanya berpindah darinya di dalam uh, tuntutannya terhadap ilmu atau dalam dakwah ilallah. Nah, maka barakallahu fikum seperti yang saya sebutkan tadi pembahasan yang demikian ini ya uh, sensitif yang membutuhkan rincian dan kembali kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan sekali lagi dipahami bahwa ya yang demikian itu boleh nah bermain-main dengan talak seenaknya menikah kemudian menceraikannya, la. Ya, tidak demikian barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu, uh, <clears throat> sebagian ulama menyebutkan, ya, nikah dengan niat mentalak itu, sebagian mereka menyebutkannya bahwa itu sama dengan mut'ah. Ya, nikah mut'ah haram, nikah kontrak. Ya, akan tetapi terjadi pro kontra dan uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah ya uh, pendapat tersebut dan itu sangat jauh berbeda dengan mut'ah. Kalau mut'ah itu nikah kontrak dan tanpa wali pun sah, tanpa saksi dan wali itu sah, sebagaimana yang dilakukan kaum Syiah, Rafidah dengan nikah mut'ah kontrak. Ya, adapun nikah seseorang yang ada niatnya untuk mentalak itu e, nikah biasa, ada saksi, ada wali. Nah, kemudian yang kedua, ya, kalau nikah kontrak itu harus diceraikan, harus pisah ketika habis masa kontraknya. Kalau yang menikah dengan niat talak tadi, ini tidak, ya. Para ulama menyebutkan kalau ternyata wanitanya solehah wanitanya baik, ya. Kemudian sang suami itu mencintainya, maka dia tidak menceraikannya, dia melanjutkannya ila akhirih. Ya, sampai selama hidupnya. Barakallahu fikum sehingga tidak mesti harus uh, mewujudkan uh, niat tersebut. Nah, walhasil barakallahu fikum ini salah satu fitnah ya dari sebagian orang-orang yang tidak paham atau kurang paham atau berburuk sangka ya ketika saya menjelaskan ini di masa-masa terdahulu ya dari sekian tahun mungkin 10 tahun ya bahkan saya membacakan saya menukilkan sebagian kalam ulama ya mereka membuat fitnah bahwa saya membolehkan dan mengamalkan hal tersebut. Nah, ini fitnah barakallahu fikum dan saya sudah berulang-ulang mengatakan bahwa saya ya membacakan itu bukan menunjukkan bahwa saya meyakininya. Ya. Barakallahu fikum. Adapun nah dari sebagian mereka yang uh, membuat fitnah ya dan menyebarkannya terkait dengan itu ya kemudian menuduh saya dengan uh, apa yang terjadi ya dari ketika saya melakukan atau menceraikan mentalak istri ya mereka simpulkan bahwa saya memiliki keyakinan demikian. Panas Allah wal afiyah. Nah, ini masalah yang sensitif barakallahu fikum yang itu kembali kepada uh, rincian dan kepada ketakwaan ya seorang lelaki kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam uh, melakukan pernikahan dan juga uh, pentalakan. Nah, wallahu alam bisawab barakallahu fikum. Demikian keterangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam hadis ini bahwa terdapat uh, faidah untuk berlembut-lembut kepada kaum wanita, para istri dan berbuat baik kepada mereka, bersabar dengan kebengkokannya dan mengetahui bahwa mereka memiliki akal yang lemah. Naam. Dan juga uh, di sini terdapat faidah dimakruhkannya mentalak dengan tanpa sebab ya wa annahu la yatma' istiqamatiha bahwa orang yang melakukan talak tanpa sebab itu sama dengan dia tidak menginginkan kebaikan atau istiqomah kepada istrinya. Naam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita akan lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya. Naam. ya masih tersisa setengah lembar uh, sisi yang kelima ini apa saya selesaikan. enam kita berhenti pada sampai poin yang keenam dari eh, sisi-sisi uh, muamalah atau uh, muasyarah bil ma'ruf. Nah, bahas saya teruskan sedikit setengah lembar. Nah, yang tersisa dari sisi yang kelima ini. Baik, berkata Syekh Hafidahullah Ta'ala, wa ala zawji an yada'a fi husbanihi anna Allah Ta'ala qad yaja'alul khair al-kathir ma'al mar'ati allati yakrahuha lidamamatin aw su'i khuluqin min ghairi fahishatin wala nusyuz faqad tasluhu nafsuha wa yastaqimu haluha lima tash'uru bihi min sabrihi ala adhaha wa qillati insafiha lah au ma tarahu min hilmihi ala hafawatiha wa hanatiha au ma tajiduhu min husni mu'asyaratihi laha wa qad ya'til khair ala tariqiha bima yarzuquhu Allahu minha auladan nujaba salihin taqarru bihim ainuhu fayahsulu an-naf'u bihim faya'lu qadruha indahu fatanqalibu al-karahatu mahabbatan wa nafratan wa nafratun raghbatan wa qad yahsulu minallahi ath-thawabul jazil bisabab ihtimalihi iyyaha wal ihsan ilaiha ma'a karahatihi laha fayakunu dhalika min a'zami asbabi hanaihi wa sa'adatihi fi mustaqbali ayyamihi amalan biqaulihi ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa fihi khairan katsira. Nah, maka atas suami untuk meletakkan hasabatihi yakni timbangannya ya pada istri-istrinya bahwasanya Allah taala meletakkan terkadang menjadikan kebaikan yang banyak bersama seorang wanita yang dia membenci pada sebagian akhlaknya ya tetapi dia bukan wanita yang fahisyah, wanita yang keji, bukan pula wanita yang uh, nusyuz. Naam, maka hendaklah seorang suami mengetahui terkadang dengan kesabarannya, dengan keadilannya, ya, dengan kelembutannya dalam menghadapi istrinya tersebut, terkadang menghasilkan kebaikan yang lebih besar. Dapat merubah keadaannya yang sesuatu yang dia tidak senang tadi menjadi senang. Sesuatu, sesuatu yang dia benci tadi menjadi cinta. Nah, disebabkan karena e, muamalahnya yang baik ya dalam menghadapi istrinya tersebut. Naam. Dan juga terkadang mendatangkan kebaikan melalui jalan yang lain yaitu Allah Ta'ala memberi rezeki anak-anak yang soleh, anak-anak yang cerdas darinya. Yang anak-anak itu menjadi kurrota ayun, menjadi penyejuk pandangan. Fayahsulun naf'u bihim. Sehingga sang suami mendapatkan manfaat ya yang besar melalui anak-anaknya tersebut. Faya'lu qadruha indahu. Sehingga kadar istrinya tadi menjadi tinggi di sisinya karena dia melahirkan anak-anak yang soleh tadi, yang baik menjadi generasi Islam. Maka dengan itu berubah kebencian menjadi cinta, nufroh menjadi rogbah, ketidaksenangan menjadi kesenangan. Wakadiyahsulu minallahi thawabul jazil. Dan terkadang menghasilkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, bisa ihtimalihi iyaha. Dengan sebab sabarnya sang suami tadi kepada istrinya dan kebaikannya terhadap istrinya walaupun dia membencinya dari sisi yang lain. Fayakunu dhalika min a'dhabi asbabi hana'ihi wa sa'adatihi. Sehingga yang demikian itu menjadi sebab yang besar dalam mewujudkan kebahagiaan dalam keluarganya fi mustaqbali ayyamihi di masa-masa di hari-hari masa depannya yang akan datang dengan mengamalkan firman Allah Ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah Ta'ala berfirman, pergaulilah istri-istri dengan cara yang ma'ruf. Fa'inkarih tumuhunna jika kalian membenci dari mereka sesuatu fa'asa antakrohu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan kathira. Maka boleh jadi engkau membenci sesuatu darinya tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengannya kebaikan yang banyak ya dari sisi yang lain. Kalau Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata Imam Ibnu Katsir dalam uh, makna ayat ini dalam menafsirkan kata beliau fa'asa an yakuna sabrukum ma'a imsakikum lahunna wa karahatihinna fihi khairun katsirun lakum fid dunya wal akhirah. Nah, yakni boleh jadi dengan kesabaran kalian ya dalam menahan istri-istri kalian yang kalian membenci dari mereka dari sebagian permasalahan, sebagian perkara, boleh jadi itu mendatangkan kebaikan yang banyak untuk kalian di dunia dan di yaumul akhirah. Sebagaimana berkata Ibnu Abbas di dalam ayat yang mulia ini, huwa an ya'tufa 'alaiha atau an yu'tifa 'alaiha fayurz fayurzaqu minha waladun wa yakunu fi dzalikal walad khairun katsiru khairun katsirun yaitu kata sahabat Ibnu Abbas dalam ayat ini uh, seorang suami yang berlembut-lembut ya terhadap istrinya sabar dengannya berbuat baik dengannya dengan sebab itu bisa diberi rezeki melalui sisi yang lain yaitu melahirkan anak yang soleh sehingga anak tersebut mendatangkan kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak. Wallahu taala a'lamu bisawab. Demikian keterangan Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya pada juz pertama halaman 466 sebagaimana dalam footnote yang dinukilkan oleh Syekh Ali Farkus hafizahullahu taala wallahu a'lam bisawab. Kita lanjutkan insyaallah taala pada sisi yang keenam dari bentuk-bentuk muamalah muasyarah bil ma'ruf pada pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang menceritakan Nah, hadis yang menceritakan syaitan yang diberikan mahkota yang berhasil memisahkan suami istri. Apa ini menunjukkan perkara cerai sesuatu yang besar yang harus dijauhi? Tapi dari penjelasan Ustadz sepertinya talak menjadi perkara yang sangat sederhana lagi bagi seorang laki-laki dalam Islam perkara biasa mohon penjelasannya Ustadz. Nah, alhamdulillah. Bagus pertanyaannya barakallahu fikum. Uh, nah, bahwa di dalam Al-Qur'an ya ada surah khusus surah talak ya tolak yang memang menunjukkan talak ini perkara yang masyru yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sekiranya tidak ada talak maka itu akan masyakoh memberatkan manusia hamba-hamba Allah taala. Ya. Seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, manusia ini berbeda-beda karakter tobiahnya, bertingkat-tingkat. Ada yang panjang sabarnya, ada yang sedang-sedang, ada yang pendek kesabarannya. Nah, maka itu semua di di dicocokkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada perkara at-talak ini, sekali lagi perkara ini disyariatkan dan saya telah menyebutkan tadi menukilkan dari keterangan Imam ash syaukani dalam kitabnya beliau Nailul Autar, beliau menjelaskan bahwa hukum mentalak itu ada lima hukumnya. Tergantung kepada kondisinya, keadaannya. Bisa jadi talak itu pada kondisi seseorang suami istri sudah wajib. Maka wajib dia mentalaknya. Ketika dia tidak melakukan talak maka menjadi rusak agama keduanya dan menjadi sebab dengan itu dia masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Maka ini hukum wajib. Nah, adapun yang haram yaitu yang bermudah-mudah mempermainkan talak. Setiap ada permasalahan marah emosi talak. Setiap ada permasalahan marah emosi talak atau perempuannya minta cerai. Setiap ada masalah minta cerai. Ini namanya ini haram. Ya, namanya mempermainkan. Barakallahu Ya, sehingga sahabat Umar bin Khattab di masa beliau karena untuk menutup pintu celah maka beliau menjatuhkan orang yang mengucapkan talak tiga kali di satu waktu dijatuhkan menjadi tiga talak. <clears throat> ya, karena di sini mengandung apa? Bermain-main dengannya. Ya, maka beliau berijtihad siapa yang menyebutkan talak mengulang-ulanginya di satu waktu tiga kali ya berulang-ulang maka dijatuhkan hukum talak sejumlah ya talak yang dia sebutkan. Artinya kalau sudah talak tiga, tidak boleh lagi. Ya, berkembali hatta dan zaujan ghairahu sehingga sampai si wanitanya sudah menikah dengan laki-laki lain lalu bercerai kembali, boleh nikah, dinikahi lagi. Itu kalau sudah talak tiga. Nah, dan itu hikmahnya. Talak itu ada talak satu, talak dua, sampai talak tiga. Ya, hikmahnya kata para ulama di situ ada jedah waktu untuk berpikir, memikirkan dengan baik. Ya, apakah dia masih bisa bersama untuk uh, apa me membangun kembali rumah tangganya untuk saling bertaun dalam takwa Allah, dalam menegakkan agama Allah, ya atau tidak? Ya, atau dia sudah tidak bisa, maka diberi jeda waktu untuk memikirkan dengan baik dan meminta nasihat kepada hakim, kepada penasehat, ya, kepada para ulama, para uh, talabul ilm. Nah, barakallahu fikum. <clears throat> Jadi kalau dikatakan dalam pertanyaan ini, ya, uh, apa dengan dalil hadis yang menceritakan bahwa setan diberikan mahkota yang berhasil memisahkan suami istri Berarti ini menunjukkan perkara cerai sesuatu yang besar. Ya, dari satu sisi. Ya. Kalau rumah tangga itu baik hubungannya. Ya, bertahun dalam menegakkan takwa Allah. Ya. Kemudian dia dengan emosional yang dia tidak bisa mengalahkannya atau dikalahkan dengan emosinya ya dengan satu kejadian satu kesalahan dia mentalaknya nah ya maka ini kena hadis ini bahwa setan berhasil meletakkan apa mahkota nah e, di atas kepala prajuritnya ya yang berhasil menggoda dua suami istri kemudian bercerai nah tapi barakallahu fikum, kalau seorang yang mencerai ya, dia bukan emosi, dia timbang dengan kepala dingin, dengan jeda waktu dia berpikir ya. Lalu kemudian pertimbangan maslahat dan mafsadat, lalu kemudian dia menjatuhkannya. Nah, dengan proses waktu ya, maka ini tidak bisa kemudian kita mengatakan dia kena hadis ini. Makanya saya bilang ini membutuhkan apa? Tafsil, rincian. Ya. <clears throat> Tidak semua orang yang mencerai di di dijelekkan ya atau di di di dicemooh. Nah, tidak demikian. Karena kalau seperti itu berarti tidak bermakna ayat di dalam Al-Quran surah atau khusus Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran surah Talak yang menjelaskan tentang eh, aturan-aturan uh, talak. Ya, barakallahu fikum atau hukum-hukum mentalak. Nah, jadi dikatakan dari apa yang saya jelaskan sepertinya talak menjadi perkara yang sangat sederhana. Uh, wallahu alam bisawab kalau dipahami ya seperti itu enam tidak juga ya dari satu sisi tidak bisa di secara mutlak dibenarkan nah walhasil kembali kepada keadaan masing-masing ya karena seperti yang saya sebutkan <clears throat> eh, Rasulullah misalnya ya yang dinukilkan oleh Imam Ibn Thaymin menceraikan seorang istrinya yang bernama Asma binti Nu'man itu karena sebab ada bintik putih di punggungnya ya yang Rasulullah tidak senang dengannya kemudian juga wanita yang dipengaruhi oleh wanita Ansor ya di malam pertama Rasulullah menikah dengan seorang wanita yang dia diajari kalau engkau Rasulullah masuk kepadamu ucapkanlah a'udzubillahi minka <clears throat> Nah, diajari a'udzubillahi minka. Dia masuk Rasulullah masuk dia mengucapkan ucapan itu. Ya, maka Rasulullah menceraikan dia. Ya, dengan mengatakan saya pulangkan engkau pada orang tua. Ini salah satu bentuk kinayah ya, mencerai itu tergak kembali kepada niat walaupun tidak langsung mengucapkan saya cerai tapi saya pulangkan kau di orang tuamu dan tercokol dalam hatinya niat yang sudah mantap menceraikannya maka jatuh ya talaknya jatuh tidak mesti harus soroha nah barakallahu fikum walhasil ya uh, semua itu menunjukkan kembali apa yang telah saya sebutkan tadi dari permasalahan talak ini membutuhkan rincian ya nah dan saya telah singgung pada pertemuan sebelumnya kisah 11 wanita ya yang masing-masing menceritakan suami-suaminya di antaranya situ ada yang bentuk pujian ya memuji padahal dia Ummu Zar telah diceraikan oleh suaminya Abu Zar tapi ketika dia menceritakan suaminya dia puji suaminya ya ini menunjukkan bahwa mentalak tidak mesti harus bermusuhan harus berpecah ya tidak barakallahu fikum enam Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik. Kita cukupkan. Nah, ada lagi pertanyaan? <clears throat> Ini tadi sebenarnya yang saya bilang sensitif sehingga saya agak apa lisan saya agak berat <laughs> untuk menjelaskan ya. <laughs> nah, barakallahu fikum. Tapi Islam itu tidak memakai perasaan, bukan atifia tapi dia memakai ilmu. Ya, selama kita dengan ilmu barakallahu fikum. Ini sebenarnya yang saya singgung fitnahnya kemarin dikendari, Kendari di antara sebabnya adalah ini. Ya, si Lukman Ba'du ya tergesa-gesa dalam menetapkan hukum ya fonis Nah, sehingga dalam pertemuan itu dia membahas hal ini. Ya. Tapi dalam pada waktu itu saya tidak pernah berbicara diam ya dan mendengarkan sebagai orang yang apa sebagai orang yang lebih uh, junior ya di hadapan orang yang senior ya pada waktu itu saya anggap ya beliau itu berilmu ya jauh lebih berilmu dari saya sendiri nah yang Allahul musta'an ternyata ya tidak seperti apa yang saya sangka. Nah, tidak seperti apa yang saya sangka dan disangka oleh yang lainnya. Nah, Allahul musta'an. <clears throat> Bismillah afwan Ustaz, apa yang harus dilakukan seorang istri apabila suaminya sudah mengatakan untuk kembali ke rumah orang tuanya sementara istri ini masih ingin bersamanya apakah itu sudah uh, dikatakan cerai iya sudah saya sebutkan tadi kembali kepada niat ya jadi Rasulullah mengatakan kepada wanita ini tadi yang beliau nikahi uh, kemudian wanita itu mengatakan di malam pertama Rasulullah masuk dia mengatakan a'udzubillahi minka aku berlindung kepadamu kepada Allah darimu Rasulullah langsung menceraikannya dengan ucapan, saya pulangkan engkau ke orang tuamu. Nah di sini diambil uh, hukum dari para ulama bahwa menjatuhkan talak tidak mesti dengan kalimat yang soroha, yang lafat jelas, tapi bisa dengan bentuk kinayah. Kinayah. Kinayah itu kata kias yang dipinjam ya untuk kata pinjaman, kata kias yang menunjukkan pada hal tersebut tetapi disertai dengan niat. Ya, sudah ada niat yang bercokol memang dalam hatinya. Nah, jika suami ini menyebutkan sudah mantap niatnya dengan ucapan tersebut, maka hukumnya jatuh. Jatuh talak satu. Ya, jatuh talak satu. Jika tidak ada niat, sekedar emosional dia mengucapkan, maka itu tidak jatuh talak berdasarkan pendapat yang muhakkok, ya, yang rojih dari uh, perselisihan para ulama. Nah, jadi barakallahu fikum eh, terkembali kepada niat ya. Dan ketika dia mengucapkan itu dalam keadaan dia masih dalam kesadaran. Berbeda orang yang emosionalnya puncak ya, dia oleng apa? kesadarannya berkurang ya atau bahkan 50-50 kesadarannya. Ya, 50%, 50%. Nah, artinya dia sudah tidak mengetahui lagi akibat apa yang dia ucapkan itu. Itu ditandai nanti <clears throat> selesai dia mengucapkan langsung menyesal. Kadang dengan menangis, kadang menyesal. Nah itu para ulama mentahkik bahwa yang seperti ini tidak jatuh. Tidak jatuh karena berarti di situ tidak ada niat. Ya, tidak ada niat. Tapi kalau setelah dia ucapkan itu masih saja dia sudah tenang dan masih tetap mantap, berarti itu sudah mantap niatnya.